Maka dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum katakanlah wahai Muhammad apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian memperolok-olok tidak usah kalian mencari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian surat at-taubah ayat ke-65 sampai ke-66 baik inilah pembatal keislaman yang keenam yaitu memperolok-olok, mempermainkan, menghina, merendahkan satu ajaran Allah Subhanahu wa taala atau pahala Allah atau hukuman Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini juga berdasarkan ijma. Bahkan ulama juga ijma. Ulama juga sepakat tidak ada perbedaan antara orang yang melakukannya karena sungguh-sungguh atau main-main. Ulama sepakat sama-sama kafir, murtad keluar dari Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu arabi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Ahkamul Quran yaitu kitab tafsir pada juz kedua halaman 976. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat orang yang melakukan perbuatan ini maka dia kafir, bahkan ulama juga sepakat tidak ada bedanya. Yang bermaksud bersungguh-sungguh ataukah yang sekedar main-main. Sekedar main-main. Iya. -main. Baik. Jadi pembatal keislaman yang keenam ini berbicara tentang al-istihza. Apa yang dimaksud dengan al-istihza? secara bahasa maknanya adalah as-sukhriyah, menghina. Adapun secara syariat dikatakan oleh Al-Alusi rahimahullah di dalam tafsir beliau al-istihza, al-istighfaf, was-sukhriyah, wal-istihanah, wat-tanbih al-'uyub wal naqais 'ala wajhin yudhiku minhu وقد يكون بالمحاكاة bil muhakati fil والإشارة wal wal wal Disebutkan di dalam Ruhul Ma'ani juz pertama halaman 255. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-istihza itu adalah al-istighfaf, meremehkan. Was-sukhriyah, menghina. Wal-istihanah, merendahkan. Jazakallahu Watanbi 'alal uyub wan naqais. Dan menyebutkan aib-aib ataupun kekurangan-kekurangan. Yakni aib-aib yang menurut orang yang mengatakannya terdapat dalam syariat atau pada diri Nabi atau bahkan pada Allah Subhanahu wa taala atau pada ayat-ayatnya atau pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala yudhiku minhu. Dengan tujuan membuat orang tertawa Artinya dia bersenda gurau saja. Dan bisa jadi hal itu dengan cara al-muhakah. Fil fi'li wal qawl. Apa namanya? Meniru-niru. Pada perbuatan maupun ucapan. Bisa juga berupa isyarat. Bisa juga berupa memberi tanda-tanda. Seperti kedipan mata dan yang semisalnya. Dari definisi ini dapat kita ambil kesimpulan. Al-istihza itu ada dua macam as-sarih wa ghairu sarih. Yang nyata, yang sudah jelas dan yang apa namanya? tidak tegas, yang tegas maupun yang tidak tegas. Ya. Yang tegas seperti orang menghina dengan ucapannya. Seperti ucapan orang-orang Yahudi. Allah itu fakir. Nauzubillah. Ya. Atau ucapan orang-orang Qadariyah. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali sesu, setelah sesuatu itu terjadi. Dan berbagai macam ucapan lainnya yang merendahkan Allah. Demikian pula merendahkan Nabi Muhammad SAW Ya. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan ataupun melalui gambar seperti yang mereka lakukan menggambar karikatur yang bermakna penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau yang tidak seri. Seperti dengan kedipan mata atau memberi isyarat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Inna alladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang pendosa itu dahulu menertawakan orang-orang yang beriman Apabila orang-orang beriman itu melewati mereka, maka mereka saling mengedap-ngedipkan mata mereka. Menghina. Menghina syariat yang dijalankan oleh orang-orang yang beriman tersebut. Iya. Jadi, dua macam. As-sarih wa ghairus sarih. Dan dua-duanya termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Baik. Di antara contoh-contohnya Disebutkan oleh Syekh Ibn rahimahullah seperti orang yang menghina syariat solat. Apakah solat wajib atau solat sunnah? Atau menghina zakat, menghina puasa, mempermainkan haji. Maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Dia kafir menurut kesepakatan ulama. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan contoh lain seperti orang yang berzina atau minum khamar, kemudian dia mulai dengan bismillah terlebih dahulu. Ya, minum khamar bismillah dulu. Ya. Seperti disebutkan dalam Raudatul Talibin juz ke-10 juz ke-10 halaman 67. Dan Syekh Nutsaimin Rahimahullah taala juga menyebutkan bahwa menghina ayat-ayat Allah itu sudah mencakup ayat-ayat syari'ah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syariah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa menghina satu ayat Allah, atau mempermainkan, atau memperolok-olok satu ayat Allah, ke hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Demikian pula kata beliau termasuk yang menghina atau merendahkan ayat-ayat kauniyah. Contohnya dia mengatakan Inna wujudul harfi ayyam syita safahun. Sesungguhnya keberadaan panas di musim dingin adalah kebodohan. Maka kata beliau ini kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Karena itu dia berarti mencela perbuatan Allah, takdir Allah. Padahal Allah menakdirkan sesuatu berdasarkan hikmah. Adanya hikmah. Iya. Ini beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, juz kedua halaman 267. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai faidah, para ulama telah menukil ijma bahwa orang yang mencela atau menghina Allah dan Rasulnya, sepakat ulama, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi, kalau dia muslim, Pertama dia dikafirkan, yang kedua dia diberi hukuman mati. Yang kedua dia diberi hukuman mati. Kalau dia kafir, sama juga diberi hukuman mati. Kalau dia kafir dan di negeri orang, maka harus diperangi. Yaitu dengan jihad fi sabilillah. Tetapi jamaah sekalian, yang boleh memberikan hukuman mati tersebut dan boleh memerangi orang kafir hanyalah pemerintah. Hanyalah pemerintah atau dengan izin pemerintah. Iya. Tidak ada hak bagi masyarakat memberikan hukuman kepada orang yang murtad. Apalagi di negeri orang. Iya. Atau menyerang seperti yang terjadi kemarin walaupun tidak jelas juga kebenarannya, andaikan benar maka itu salah. Yaitu menyerang orang yang menghina Nabi Muhammad SAW melalui kartun. Maka itu tidak dibenarkan. Harus ada bendera jihad. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqabihi. Imam itu adalah perisai. Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Iya, ini syarat jihad harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Dan ini termasuk yang membedakan jihad ahlus sunnah dan jihad khawarij. Jihad khawarij, jihad yang tidak berdasarkan ilmu. Hanya bermodal semangat. Mereka lupa dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuradun." Ini mereka cuma arahkan kepada orang yang suka yasinan dan tahlilan mereka melakukan jihad tanpa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak peduli. Mereka pikir cuma orang yang melakukan yasinan dan tahlilan. Iya. Padahal jihad mereka juga tidak berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, salah satunya dari sekian banyak pelanggaran mereka, salah satunya adalah tidak dengan pemimpin atau tidak dengan izin pemimpin. Iya, Jadi sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Harus dihukum mati. Setelah diminta taubat. Artinya ada pengadilan dulu, bukan dihukum mati begitu saja. Ya. Diadili terlebih dahulu. Diadili terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kalau dia taubat? Maka kalau dia menghina Allah, kalau dia taubat, dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Ya. Tetapi kalau dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama berpendapat walaupun dia taubat harus dihukum mati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kita nggak tahu beliau memaafkan atau tidak. Iya kan? Kita nggak tahu. Kalau Allah, maka Allah uh, hukum-hukumnya dibangun di atas dasar pemaafan. Adapun makhluk harus kita tahu jelas dia memaafkan kita atau tidak. Iya. Jadi sampai-sampai sebagian ulama berpendapat walaupun dia tobat tetap harus diberikan hukuman mati dan dia harus tobat. Iya. Jadi ini termasuk kekufuran yang berat. Demikian pula disebutkan para ulama termasuk di dalam kekufuran ini adalah menghina orang-orang saleh atau menghina para ulama. Namun di sini ada dua perincian. Perincian yang pertama, apabila yang dihina itu hanyalah pribadi. Apakah dari segi al-khuluq atau al-khalqu? Dari segi tabiatnya apa namanya? Uh, akhlaknya atau sikap-sikapnya ataukah dari segi penciptaannya? Maksudnya dari segi uh, parasnya atau fisiknya? Iya. Maka yang seperti ini tidak sampai pada kekafiran, namun tidak diragukan lagi ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi yang menghina itu lebih baik. Uh, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina kalau yang dihina seorang muslim, orang biasa, itu adalah dosa besar, apalagi yang dihina para ulama. Iya. Jadi kalau yang dihina itu, yang diperolok-olok hanyalah penampilan fisiknya misalkan, atau parasnya, atau kelakuannya, maka ini adalah dosa besar, dan juga termasuk kategori gibah, namun tidak sampai pada kekufuran. Perincian yang kedua, apabila yang dihina itu adalah amal-amalan, amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang, seorang yang soleh atau seorang alim, atau ilmu yang dia miliki, ilmu agama, maka itu kekufuran. Termasuk di dalam uh, bab ini. Contohnya apa? Orang yang menghina jenggot. Dia mengatakan seperti kambing. Ya misalkan. Atau dia mengatakan wanita yang berjilbab atau bercadar seperti ninja. Ini ucapan berbahaya. Mungkin mereka merasa itu lucu. Dan mereka enggak maksud menghina, cuma mau main-main. Maka ulama sepakat sama saja, bermaksud atau tidak bermaksud, ini hukumnya kufur. Keluar dari Islam. Atau ada orang yang mengatakan, jihad itu menyebabkan teror. Menyebabkan muncul pemahaman terorisme. Ini hati-hati, ucapan berbahaya yang memunculkan pemahaman terorisme itu adalah paham khawarij. Bukan jihad itu sendiri. Bukan jihad itu sendiri. Iya. Ini hati-hati ucapan yang sangat berbahaya mengandung kekufuran padanya. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-65 sampai ke-66. Dan ayat ini ada sebab turunnya yaitu pada perang Tabuk Sekelompok orang berkata, mereka sebelumnya adalah orang beriman. Kemudian mereka berkata, dalam perjalanan, dalam safar pada peperangan Tabuk, ma ra'aina mithla qurra'ina haula agdzabu alsinatin agdzabu sinatan wa argabu butunan wa ajban indal liqa. Kami tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kita ini orang yang paling dusta lisannya, paling rakus perutnya dan paling penakut ketika bertemu musuh. Siapa yang mereka maksudkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka ada seorang sahabat yang mendengarkan ucapan mereka tersebut dan dia mengatakan, "Saya akan melaporkan ucapan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata sebelum sahabat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini. Dan orang yang mengatakan itu juga bergegas menuju Rasulullah SAW minta uzur. Minta uzur. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami hanya main-main, hanya bersenda gurau. Enggak sungguh-sungguh, cuman mau mengisi waktu dalam perjalanan ini supaya enggak terlalu berat terasa safar ini. Maka Rasulullah SAW tidak menoleh kepadanya sedikit pun Beliau berada di atas kendaraannya dan dia bergelantungan di tali kekang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan uzurnya. Sambil menyampaikan uzurnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Menunjukkan apa? Beliau sangat marah. Kemudian turunlah ayat ini dan beliau hanya membacakan ayat ini kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala in layakulunna innama kunna nakhudu Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa kamu melakukan itu? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita tidak ada perbedaan. Orang yang menghina ayat-ayat Allah, atau menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama Allah, menghina syariat, apakah bermaksud bersungguh-sungguh ataukah bersenda gurau sama saja, tidak ada bedanya. Dia kafir. Maka kata Allah, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari usuk, mencari-cari uzur. Kalian sungguh telah kafir setelah keimanan kalian. Di sini juga terdapat dalil bahwasannya orang yang tadinya sudah beriman bisa saja menjadi murtad keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini peringatan bagi kita orang yang tadinya beriman bisa saja kemudian berubah statusnya menjadi murtad keluar dari Islam waliyadzubillah. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dua pembatal keislaman yang kelima dan keenam. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya jawab, ditulis lebih bagus. Tafadhol. Wabillahi taufik. pertanyaan bagus. Bagaimana kalau orang awam yang menghina? Dan dia tidak tahu itu kekafiran atau bukan. Jawabannya sama. Persis seperti ayat ini. Dia belum tahu itu kekufuran. Ya, ini disebutkan di dalam syarah Syekh Al Fauzan hafizahullah. Di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat ini, dia sudah tahu kan, menghina itu nggak baik. Tapi dia menghina. Walaupun dia belum tahu, itu adalah kekufuran dan dia melakukannya, maka Allah tidak memberikan udur. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dia belum tahu sebelumnya. Ini di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Jadi sama saja. Dia kafir, murtad keluar dari Islam. Iya. Wallahu alam. Maka tobatnya diterima Allah Maha penerima taubat apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat. Maksudnya la ta'tadiru di sini, dia mau cari alasan pembenaran. Ya. Mungkin kurang tepat kalau dikatakan tidak usah kalian minta maaf. Ya kan? Itidar, dia minta udur. Cari udur untuk membenarkan perbuatannya, maksudnya di situ. Bukan dia minta maaf, kami sudah salah, kami mengaku salah, tidak. Dia cari udur membenarkan perbuatannya. Iya. Jadi ayat ini bukan bukan bermakna sudah tertutup pintu taubat baginya, tidak. Pintu taubat terbuka baginya apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Makanya disebutkan para ulama seperti yang kita katakan tadi, dia diminta taubat dulu baru dibunuh. Kalau dia nggak taubat baru dibunuh. Ya, hanya saja ulama berbeda pendapat kalau dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun dia tobat, tobatnya diterima. Artinya antara dia dengan Allah, tapi tetap hukum di dunia tetap dijalankan. Dia diberi hukuman mati. Iya. Sama dengan wanita atau laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Wajib tobat, tapi kalau sudah sampai di pengadilan harus dihukum mati. Maksudnya pengadilan syariat. Ya. Kalau sudah sampai di pengadilan syariat, dia sudah tobat atau belum tetap diberikan hukuman mati. Ya. والله أعلم تفضل تفضل yang apa? Yang yang mengkafirkan. Ya. Baik. Yang mengkafirkan itu adalah pengadilan. Pengadilan syariat. Ya. Diadili kemudian dikafirkan. Bolehkah kita memukul orang yang menghina Allah atau Nabi atau orang tersebut, orang kafir di depan kita. Karena boleh bunuh hanya pemerintah. Kalau orang tersebut di bawah perwalian kita, boleh pukul. Kalau tidak, nggak boleh. Ya. Kalau tidak, nggak boleh. Kalau dia di bawah perwalian kita, seperti anak kita, harus dipukul. Ya. Atau orang yang di bawah perwalian kita, boleh dipukul. Kalau tidak, nggak boleh. Iya. Terlebih lagi kalau kita melihat kafir, Gak boleh antum tinggal di negeri kafir. Ya. Harus hijrah. Ya. Harus hijrah keluar dari negeri kafir, pergi ke negeri muslim. Kalau mau berjihad. Ya. Harus cari pemimpin muslim. Kalau pemimpin kita kafir, nggak boleh tinggal di bawah kekuasaannya. kecuali dengan empat syarat. Syarat yang pertama, kita masih mampu menegakkan agama. Dalam artian kita melakukan kewajiban nggak dilarang. Ya. Syarat yang kedua, ini terkait syarat tinggal di negeri kafir. Yang dikuasai orang kafir. Syarat yang kedua, ada hajat di situ. Kalau cuma mau jalan-jalan, wisata, nggak boleh. Ya. Dan bahkan hajat itu ada yang bisa termasuk kategori fardu kifayah. Contohnya apa? Berdakwah. Ya kan? Berdakwah. Syarat yang ketiga, memiliki ilmu yang mendalam, yaitu ilmu syariat untuk menolak syubhat. Kemudian syarat yang keempat, memiliki iman yang kuat untuk menolak syahwat. Ya. Itu kalau tinggal di negeri kafir, penguasanya kafir, harus hijrah. Harus hijrah. Ya. Kemudian, apabila pemimpinnya muslim, tetapi tidak menyerukan jihad. Tidak menyerukan jihad. Atau tidak menghukum sesuai syariat. Sama keduanya. Tidak menyerukan jihad, tidak berhukum dengan syariat. Apakah kewajibannya berpindah kepada kita? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak berpindah kepada kita. Iya harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Itu tugas pemimpin, bukan tugas masyarakat. Terlebih lagi kalau kita hitung-hitungan maslahat dan mudarat. Kalau kita masyarakat mengangkat senjata, memerangi orang kafir tanpa pemimpin, itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan tujuan jihad tidak akan terlaksana tidak akan terlaksana. Tujuan jihad itu apa? Memuliakan agama Allah. Memuliakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan pemimpin, itu nggak akan terlaksana. Jauh sekali. Kenapa? Nggak punya kekuatan. Jihad itu syaratnya harus punya kekuatan, di samping harus ada pemimpin. Wa aidulahum mastata'tu min dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka yang kalian sanggupi dari kekuatan. Bukan hanya modal semangat. Bukan hanya modal semangat. Jadi kalau pemimpin nggak mau mendukung kita berjihad, dalam kondisi kita lemah, maka kita tidak disyariatkan berjihad. Tidak disyariatkan. Iya. Tidak disyariatkan berjihad. Itu hanya memudaratkan, memudaratkan Islam. Ya, nanti kedengaran mereka berjihad dan kalah. Ya. Apa itu? Menghinakan Islam namanya. Bukan menjayakan Islam. Ya. Jadi harus dengan pemimpin dan harus dengan kekuatan. Ada lagi satu syarat, harus punya wilayah. Jadi tiga syarat jihad yang disebutkan para ulama. Pertama adanya pemimpin, yang kedua kekuatan, yang ketiga wilayah. Makanya Nabi Isa alaihissalam kelak di akhir zaman diperintahkan oleh Allah lari sembunyi dari Ya'jud dan Ma'jud. Kenapa? Enggak punya kekuatan. Enggak boleh berjihad, enggak punya kekuatan. Rasulullah SAW ketika di Mekah, para pemimpin kota Makkah ketika itu kafir. Apakah beliau berjihad? Tidak. Beliau pergi, berhijrah. Meninggalkan kota Makkah meninggalkan kota yang lebih mulia daripada apa namanya? Al-Quds. Lebih mulia daripada Palestina. Dan meninggalkan masjid yang lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW tinggalkan. Karena kondisinya harus ditinggalkan. Nggak punya kekuatan. Ya. Dan nggak punya wilayah. Kepemimpinan sudah ada. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kaum muslimin. Tapi yang memimpin kota Makkah orang-orang kafir. Ya. Maka Rasulullah SAW pergi berhijrah. Beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Ya. Jadi kalau hanya modal semangat memang semua orang pingin angkat senjata. Pingin mati syahid. Harus belajar dulu, harus menuntut ilmu tentang jihad. Ya, jangan hanya modal semangat. Jadi nggak boleh berperang tanpa ada pemimpin tanpa ada kekuatan, tanpa ada wilayah. Iya, itu syarat-syarat jihad. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Fadal akhir. Termasuk perbuatan dosa. Kalau dia menghina saudaranya, termasuk yang dia hina maksudnya pribadinya. Tapi kalau dia hina dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu kafir. Ya. Walaupun saudaranya itu berdalil kurang tepat, tapi kalau yang dia hina itulah adalah dalilnya, maka itu kafir. Ya. Tapi kalau dia hina pribadinya, maka dosa besar. Ya. Gimana, akhirnya? itu kesesatan. Itu kesesatan. Iya. Tapi bukan kekafiran. Pada umumnya ahlul bid'ah seperti itu. Iya. Mereka menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu a'lam. bersabar dan memberikan nasihat. Jangan dibalas. Oh menghina Islam. Harus kita berikan nasihat kepada orangnya. Nggak boleh kita diam saja. Harus kita bantah. Kita berikan nasihat dan kita bantah. Iya. Dan laporkan kepada pemerintah untuk dihentikan. Ya. Apalagi seperti di Indonesia kan ada undang-undang juga, nggak boleh. Ya, itu bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Ya. Intinya kewajiban kita adalah memberi nasihat, membantah. Ya, jangan mengambil tindakan fisik, itu hak pemerintah. Ya, dan kalau kita ambil tindakan fisik, mudaratnya lebih besar daripada masalahnya. تفضل Yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama. Yang pertama, konkretnya pemimpin Islam tentu yang menjalankan semua syariat Islam. Seperti Rasulullah SAW dan Al-Khulafaur Rashidin. Itu konkretnya. Ya. Dalam teori dan praktik Lengkap semuanya. Keteladanan dalam memimpin. Pada diri Rasulullah SAW dan Al-Khulafaur Rashidun. Sudah lengkap. Tinggal kita pelajari. Kalau ingin lihat pemimpin yang ideal, pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Pegang teguh sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang erat-erat. Iya, itu contoh konkret kepemimpinan Islam. Termasuk yang sering diberikan contoh juga para ulama sampai-sampai dikatakan Al-Khalifatul Rashid, Al-Khalifatul Rashid yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini contoh pemimpin-pemimpin yang paling ideal dalam Islam. Dan umumnya sahabat, termasuk raja yang paling mulia, raja yang paling adil, yaitu sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini contoh pemimpin-pemimpin yang paling ideal dalam sejarah umat manusia, tentunya setelah para nabi dan rasul. Ya. Kemudian yang kedua, konkret penerapan syariat Islam ya diterapkan semuanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama syariat yang paling tinggi adalah Tauhid. Syariat yang paling tinggi adalah Tauhid. Dan semua hukum-hukum agama Islam. Dan dikatakan oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah, negeri yang paling baik menerapkan syariat Islam di masa ini, walaupun tetap saja masih ada kekurangan-kekurangan, yang namanya manusia tentu tak lepas dari kekurangan, tetapi negeri yang paling baik adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia. Siapapun yang adil menilai, yang objektif, kalau mau meneliti, tidak ada satu negeri pun. Jangankan menyamai, mendekati. Dalam penerapan syariat Islam, dibanding Saudi Arabia. Ya, tidak ada yang menyamai ataupun mendekati Saudi Arabia dalam menerapkan syariat Islam. Ya. Terutama tauhid. Kemudian hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata. Ya. Dan mungkin kita belum pernah mendengarkan ada aturan atau ada pemandangan yang kita saksikan satu kota itu kalau sudah masuk waktu sholat seperti kota mati. Ya. Selain di Arab Saudi. Ya. datang ke sana masuk waktu zuhur seperti kota mati. Tidak ada aktivitas perdagangan. Orang yang berjalan di jalan-jalan mau menuju ke masjid. Kalau nggak sholat pasti dia sembunyi. Ya. Dia nggak keluar rumah. Wanita-wanita yang lagi haid sedang belanja di toko harus menunggu di luar karena toko ditutup Nah, subhanallah ini contoh penerapan syariat Islam. Ya. Tidak buka, bukan hanya permasalahan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling tinggi adalah tauhid. Ya. Sebagian orang mengira syariat Islam itu hanya permasalahan potong tangan atau hukuman mati. Bukan itu, itu terlalu sempit. Yang lebih penting adalah sholat. Yang lebih penting lagi adalah tauhid. Dan seluruh syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya permasalahan apa namanya pidana ataupun perdata, tapi seluruh di seluruh bidang kehidupan. Ya sama, contoh konkretnya juga kita lihat penerapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu tentu yang paling ideal. Namun kalau kita berbicara di masa ini, maka orang yang adil dan objektif pasti akan mengatakan Arab Saudi yang nomor satu. Arab Saudi yang nomor satu. Itu dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Ya, tidak bisa diingkari. Meskipun juga tidak bisa diingkari, tetap saja masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Namun yang terbaik. Baik. Kemudian yang ketiga, hukuman bagi orang musyrik, Pak. Pembunuh. Kalau pembunuh kalau yang dia bunuh adalah seorang muslim, hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali orang yang apa namanya? Eh, menjadi wali yang meninggal dunia itu memaafkan. Ya. Maka dia tidak diberi hukuman mati. Dan memaafkan itu bisa dengan membayar denda atau bisa dia bebaskan sama sekali. Jadi hukumannya membunuh itu kembali kepada wali yang dibunuh. Iya. Kalau dia maafkan, nggak perlu dihukum mati. Kalau tidak, dihukum mati. Walaupun dia tobat. Walaupun dia tobat, tetap harus dihukum mati apabila walinya tidak memaafkan. Ya. Kalau dia dimaafkan, dia tidak dihukum mati. Adapun terkait tobatnya dengan Allah, itu urusannya dia dengan Allah. Apakah Allah mengampuninya atau tidak? Tetapi kalau dia bertobat, tentunya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ini adalah dua urusan. Urusan dengan Allah dan urusan dengan wali yang dibunuh tersebut. Ya. Urusan tobatnya urusan dengan Allah. Walaupun dia sudah tobat, dan Allah mengampuni dosanya, tapi wali masih menuntut dia untuk dibunuh, tetap dibunuh. Walaupun dia sudah tobat. Ya, sama dengan orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina itu tadi. Walaupun dia tobat, tapi kalau kasusnya sudah sampai pengadilan, tetap diberi hukuman mati. Adapun urusan tobatnya itu lain. Jadi ini dua hukum yang berbeda. Dua permasalahan yang berbeda. Tobatnya di hadapan Allah dia harus tobat. Adapun penegakan hukumnya tetap harus dilakukan. Iya. Nah, sama dengan orang berbuat syirik. Juga diadili. Juga diadili dan pengadilan yang memutuskan statusnya kafir atau tidak. Kemudian pengadilan yang memutuskan dia hukuman mati atau tidak. Iya. Kalau dia status kafir tentu pengadilan wajib memberi hukuman mati. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faktuluh." Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Itu kewajiban pengadilan. Pemerintah. Bukan kewajiban masyarakat. Iya. Dan dijelaskan para ulama, maksudnya diminta taubat terlebih dahulu. Kalau dia nggak mau taubat, dia melakukan kekafiran dan dia nggak mau tobat, maka dia dikafirkan, baru kemudian dibunuh. Itu yang harus dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan syariat. Iya. Berkali demikian, wallahu kita jelaskan tadi tentang hukum mencela para ulama dan orang-orang soleh. Kalau yang dicela pribadinya, maka ini dosa besar. Tapi tidak sampai kekufuran. Tapi kalau yang dia cela ilmu yang mereka sebarkan atau amal soleh yang mereka lakukan, maka itu kekufuran. Sama persis dengan yayasan itu atau satu negeri seperti Saudi Arabia. Kalau orang mencela uh, yayasan karena yayasan itu sendiri ya, bukan terkait dengan ajaran yang mereka sebarkan, maka itu dosa besar, bukan kekufuran. Ya, bukan kekufuran. Mencela seorang muslim, menghina seorang muslim. Tapi kalau yang dia cela adalah dakwah yang disebarkan oleh yayasan tersebut, maka tidak diragukan lagi itu adalah kekufuran. Ya. Intinya seperti itu. Kalau yang dia cela adalah ajaran agama, yang diamalkan oleh seseorang atau disebarkan oleh seseorang, maka itu adalah kekufuran. Ya sikap kita berikan nasihat. Ingatkan dan bela saudara kita yang dizolimi. Bela saudara kita yang dizolimi. Itu termasuk amal soleh. Termasuk amal soleh membela saudara kita yang dizolimi. Apalagi yang dizolimi itu adalah para ulama. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, unsur akhaka doliman au madluman. Tolong saudaramu, yang zalim atau yang dizalimi. Yang zalim tolong dengan cara menghentikannya. Ya. Menghentikannya berbuat zalim. Yang dizalimi termasuk dengan membelanya. Apakah, apakah dengan ucapan atau dengan tulisan kita bela. Ya. Makanya para ulama menulis buku-buku pembelaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Buku-buku pembelaan terhadap negeri Saudi Arabia ya, di antaranya yang paling bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ya, salah seorang profesor di Universitas Umul Qura beliau punya buku bagus terkait dengan pembelaan terhadap negeri Saudi Arabia ya dan banyak ulama yang menulis buku-buku pembelaan terhadap Saudi Arabia ya banyak sekali wallahu alam kembali kepada statusnya. Karena statusnya kafir, maka dia harus bersyahadat lagi. Ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Wallahu alam. Terakhir mungkin. Apa akhir? hukuman mati bagi orang yang membunuh. Ya yang harus dipakai syariat Islam, tapi yang menerapkannya adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak menerapkannya, dosa-dosa mereka, bukan dosa kita. Ya. Jadi kewajiban menerapkan hukuman-hukuman hukum-hukum pidana tersebut adalah hak pemerintah yang seharusnya mereka jalankan. Kalau mereka tidak jalankan, mereka berdosa. Tapi tidak berpindah kepada kita. Ya, tidak boleh kita yang menghukum sendiri. Ya. Orang yang e, membunuh kita beri hukuman mati. Itu mudaratnya lebih besar, akan terjadi perang. Ya. Akan terjadi perang kalau seperti itu. Ya. Baik. Wallahu taala alam, ini yang bisa Anda sampaikan. Pekan depan libur ya antum libur ya? Ke depan. Ya insya Allah kita bertemu setelah sudah mulai kuliah lagi. Tolong dicatat nama-nama tadi yang menjawab. Insya Allah ana bawakan uh, sedikit hadiah. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.